Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. berusaha berusaha berusaha sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah dia mencari rumput apa izahir cari nafkah tidak ada yang menadahkan tangannya itu pemuda karena itu Rasulullah SAW menikahkan pemuda yang tidak punya apa-apa ini karena tahu jiwanya kuat dan ini ditarbiyah oleh beliau. Maka para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah maisha. Gak ada. Mereka adalah para sahabat orang yang berjalan di muka bumi jasadnya, hatinya ada di akhirat. Tidak ada arti bagi mereka kehidupan duniawi ini. Walaupun mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Ya. Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah beliau perintahkan secara umum tasaddaqu nggak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan dengan apa saya bersedekah saya nggak punya uang begitu ada kalimat tasaddaqu bertebaran mereka mencari untuk bersedekah infak fi ada yang membawa harta yang banyak kepada Rasulullah ada yang membawa harta yang sedikit. Lalu tampillah orang-orang munafikun mencela. Para sahabat yang berinfak dengan harta yang banyak dikatakan arya, orang yang pamer. Para sahabat yang infak dengan harta yang sedikit dikatakan apa? Bakhil, pelit. Hadis ini termaktub dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Lihat. Nggak ada seorang pun di antara mereka berkeluh kesah, pesimis. Saya nggak punya uang, gimana bersedekah? Oh, sangat jauh dengan hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita menjalani kehidupan demikian sulit dan susah. Kalau kita berada di silah, perjalanan hidup dan kehidupan para sahabat di dunia sangat, sangat mudah. Ringan bagi mereka itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikahnya orang yang tidak mampu Padahal rata-rata pemuda kita Memiliki kemampuan Telah bekerja Memiliki gaji sekian Ada yang berwira swasta Dan seterusnya Tapi takut menikah Ada yang mengatakan saya mau kasih makan apa istri saya. Ini kan menunjukkan malasnya dia. Tidak tahu menjalani kehidupan ini. Seolah-olah dia seorang bayi yang tidak bisa berjalan. Seolah-olah bumi ini sempit saja. Seolah-olah dia tidak bisa melangkahkan kaki di permukaan bumi yang luas ini. Pesimis. ketakutan yang luar biasa. Apalagi dihalangi oleh orang-orang tua mereka. Banyak di antara pemuda yang ingin menikah ditahan oleh orang tuanya. Belum cukup umur. Nanti belum punya ini, belum punya itu, belum ada kedudukan di kantornya, baru lulus sekolah, kuliah, kerjaan masing percobaan, belum jadi pegawai tetap, terus sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir tidak ada ujungnya. Maka meranalah pemuda-pemuda itu. Seringkali saya ditanya, Ustaz saya ingin menikah, tapi bapak saya tidak setuju. Tidak setuju kepada wanitanya atau tidak setuju akan perkawinan? Tidak menyetujui perkawinan saya. Tidak mau saya kawin dulu. Belum boleh kawin dulu. Kenapa? Alasannya ini, ini, ini, ini, ini. Tidak ada satupun alasan yang syar'i. Saudara mampu? Mampu. Siap memberikan nafkah pada istri, siap berjuang, siap mencari nafkah, bertanggung jawab? Iya. Mampu. Syar'i. Kecuali kalau dia malas, dia sengaja tidak mau duduk di rumah, tidak mau fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Saya maksudkan dalam penjelasan ini pentingnya nikah bagi pemuda yang belum menikah untuk segera menikah karena manfaat nikah itu sangat besar sekali saya sebutkan diantaranya Pertama, dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini menjadi keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang ittiba'ur rasul. Al-nikahu min sunnati. Berarti orang yang nikah telah masuk ke dalam mengikuti sunnah beliau. Apa kata Allah bagi orang yang ittiba'ur rasul? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Bukti cinta kita kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ar-rasul. Bagi mereka yang ittiba'ur rasul yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan orang yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau. Yang kedua, mendapat pertolongan langsung dari Rabbul Alamin. Lihat hadis yang saya bawakan dalam halaman 175 nomor 894 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكه الذي يريد العفاف Dari Abi Hurairah dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang yang sudah pasti mereka akan mendapat pertolongan Allah. Yang pertama mujahid yang berperang di jalan Allah. Yang kedua seorang budak yang berusaha menebus membayar dirinya. Yang ketiga dan seorang laki-laki yang menikah karena hendak menjaga kesopanan dirinya. Hakun Allah Hakun Allah aunuhum. Hak atas Allah. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang ketiga, memelihara dan menjaga agamanya. Untuk membentengi, memelihara din agamanya. أمليت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنه أغض للبصر وأحصن